Ah. Dia maha pemelihara Dia maha pengasih Maha penyayang, maha kaya Maha pemberi rahmat, pemberi rizki Dia adalah zat yang maha kuasa Bahkan kemahakuasaan dia Allah sebagai khalik Itu tidak akan bisa diukur oleh kemampuan akal manusia yang notabene hanyalah makhluk ciptaannya. Kemahakuasaannya tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Dalam arti apa yang mustahil menurut akal manusia sangat tidak mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Apa yang tidak mungkin menurut akal manusia sangat mungkin bagi Allah. Kemahakuasaannya tidak ada batas. Dia maha kuasa untuk membolak-balik segala sesuatu, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi kenyataan. Dia maha kuasa membuat yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, yang sehat menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat, yang hidup menjadi mati, yang mati bisa dihidupkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Itu salah satu saja di antara sekian banyak ayat Allah yang menunjukkan kemahakuan kemahakuasaan Allah untuk membolak-balik segala sesuatu. Dialah yang membuat seseorang bisa berkuasa di dunia ini dan dia pula yang maha kuasa untuk mencabut kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Dia yang maha kuasa untuk membuat seseorang itu menjadi mulia dalam pandangan manusia tentunya. Dia juga yang maha kuasa untuk membuat seseorang itu menjadi orang yang sangat hina. Wa tu'izzu man watu wa tuzillu man Dia hanya tinggal menyatakan kun jadi maka fayakun jadilah apa yang dia kehendaki innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun yasin ayat 82 karena itu tidak ada pernah terjadi dalam kehidupan di dunia ini sesuatu bisa terjadi tanpa dengan kun fayakun Allah tanpa dengan seizin Allah man zallazi yasfa'u indahu illa biizni dalam Quran Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa dengan izin Allah. Kita sekarang bisa berkumpul di masjid ini dan baru saja kita sama-sama melaksanakan sholat. Ini bisa kita lakukan karena izin Allah. Orang yang berbuat maksiat juga dia bisa melakukan perbuatan maksiat itu dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah bagaimana mungkin seorang pencuri bisa menggerakkan tangannya, bisa me membuka bola matanya, bisa berpikir dengan akalnya. Yang membedakan satu dengan yang lain itu hanyalah ada izin plus ridha Allah, ada izin minus ridha Allah, bahkan plus murka Allah. amal yang saleh yang dilakukan oleh manusia itu terjadi dengan izin insya Allah plus ridha Allah. Jadi kalau amal maksiat perbuatan dosa itu terjadi dengan izin tentu minus ridha Allah. Kita manusia sebaliknya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak memiliki daya kekuatan apa-apa untuk menentukan hasil. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah sebatas berusaha, berikhtiar, berjuang. Itu pun dengan mempergunakan potensi yang Allah berikan kepada kita sebatas itu kita manusia tidak pernah menentukan hasil. Soal berhasil atau tidaknya usaha kita itu tergantung pada kun fayakun Allah. Selama Allah belum menyatakan kun, maka usaha kita tidak mungkin fayakun, tidak mungkin berhasil. Satu sisi ini harusnya mengantarkan kita sebagai seorang mukmin untuk tidak pernah ada sifat takabur, sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Kita tidak pernah menciptakan sesuatu dalam hidup ini. Di lain sisi kita harus selalu optimis bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan kemahakuasaan Allah. Ya. Saya suka berilustrasi seperti ini hadirin. Dua orang sama-sama punya penyakit yang sama. Yang seorang, yang satu luar biasa kayanya. Sementara yang lain luar biasa miskinnya. Penyakit sarwa. Yang luar biasa kaya, lalu dia berusaha untuk berobat dengan memanfaatkan kekayaannya. Dia pergi ke luar negeri, sekian negara dia kunjungi, sekian dokter ahli dia datangi Mungkin obat pun dah sudah sekian banyak yang diminumnya. Tidak sembuh-sembuh. Sementara yang miskin luar biasa boro-boro ke luar negeri. Ke dokter yang di Bandung saja dia nggak sanggup. Orang miskin. Tapi bukan tidak berusaha. Dia berusaha. Dalam batas kemampuan dia yang bisa dia lakukan ya beli jamu. Yang 3.500. ini Minum jamu Habis saja lima bungkus. Sembuh. Ujamu 3.500. Hari Syeta yang kaya luar biasa sampai keluar negeri ratusan juta nggak sembuh sembuh. Akhirnya dia dengar, nah si teman sana ku jamu tilu ribu lima ratus. Maka dia pun beli jamu itu lima bungkus minum, meninggal. Nah, yang menyembuhkan penyakit itu kan bukan bukan jamu, bukan obat, bukan pula dokter. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Faiza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, hanya Allah lah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Salah kalau kita tidak berusaha. Tidak berikhtiar, tidak berjuang. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Bahkan kita harus berusaha itu sampai tingkat usaha yang optimal mempergunakan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita. Tapi bahwa berhasil atau tidaknya usaha kita, <laughs> itu bukan kita yang menentukan. Kadang-kadang hanya dengan sebab yang sederhana seseorang bisa sukses. Ada orang yang jungkir balik sampai eh, segala macam dia tidak bisa memperoleh kesuksesan seperti itu. Karena memang bukan kita yang menentukan hasil gitu. Yang menentukan hasil itu hanyalah Allah gitu. Dari sisi ini pun juga harusnya mengantarkan kita sebagai seorang mukmin itu untuk selalu memiliki sifat optimisme di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki sifat pesimis, apalagi apatis, putus asa. Pantas kalau dalam Quran surat Yusuf ayat 87 Allah menyatakan wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin janganlah sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir jadi keputus asaan itu identik dengan kekafiran Kenapa? Sebab orang yang berputus asa berarti dia sudah kufur kepada kemahakuasaan Allah. Dia sudah tidak yakin lagi bahwa Allah itu maha kuasa untuk merubah sesuatu yang menurut dia mustahil. Karena itu kalau kita baca di dalam banyak hadis sahih ya, bahwa orang yang mati dengan jalan bunuh diri itu terancam abadi di neraka. Padahal yang mereka yang abadi di neraka itu kan hanya orang-orang kafir. Artinya mereka yang mati dalam ke, membunuh diri itu dia mati dalam kekufuran. Paling tidak dia sudah mengkufuri kemahakuasaan Allah. Andai kata saja dia masih memiliki keimanan bahwa Allah itu maha kuasa, kenapa dia harus bunuh diri? Kenapa dia harus putus asa? Ya, kalau kita banyak banyak baca dalam hadis itu banyak orang yang bunuh diri dengan memotong urat nadinya itu. Nanti dalam hadis itu dijelaskan di akhirat nanti disediakan pisau gitu. Suruh potong, so kerut, kerut gitu. Mati hidup lagi gitu aneh gitu selama-lamanya. So kena sing sawargna bunuh diri gitu. Lalu dijelaskan dalam hadis yang mereka yang menjatuhkan diri masuk ke dalam jurang, oh, disuruhlah disiapkan jurang, sok ajelang-ajelangan jadinya. Saya gitu, ya, bunuh diri, mati, hidup seperti itu. Walaupun eh, sehingga di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan pandangan itu. Andai kata ada orang beridentitas muslim gitu ya, lalu mati bunuh diri. Punyakah dia hak untuk disolatkan? Ya? Ada yang berpendapat dia tetap disolatkan, ada yang berpendapat tidak. Walaupun sejam sebelumnya dia baru sholat, tapi pada saat dia bunuh diri itu dia sudah kehilangan keimanannya. Paling tidak itu tadi kehilangan keimanannya bahwa Allah itu maha kuasa. Bagi kita sebagai seorang mukmin, saya katakan tadi kemahakuasanya itu tidak terbatas gitu. Api itu panas, kalau yang menciptakan api itu Allah. Yang menentukan sifat api itu panas dan membakar juga adalah Allah. Nah kalau Allah ingin merubah ciptanya pasti susahnya. Dia hanya tinggal menyatakan ya nar kuni dan wasalaman ala Ibrahim. Boy api jadilah sekarang kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, banyak cara untuk bisa menyelamatkan beliau gitu kan. Dari ya ancaman Raja Namrud. Bisa saja sekarang bala tentara Raja Namrud itu ditutup matanya sehingga mereka itu nggak bisa menangkap Nabi Ibrahim. Atau dibiarkan saja mereka menangkap Nabi Ibrahim dan dibiarkan juga api disiapkan berkobar-kobar tapi ketika Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam api, Allah turunkan hujan. Tetap saja kan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya. Tapi Allah biarkan mereka menangkap Nabi Ibrahim. Dan Allah biarkan mereka membuat api unggun yang sebesar itu. Konon katanya luar biasa besarnya api itu. Sehingga mereka pun sempat bingung itu bagaimana melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Sementara mereka mendekati saja apa api unggun itu sudah merasakan panasnya sehingga hanya dibuatlah semacam ayunan gitu untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam dibiarkan dan hujan pun tidak diturunkan oleh Allah kenapa sebab kalau andai kata mereka tidak berhasil menangkap Nabi Ibrahim mungkin mereka akan mengatakan kalau saja Ibrahim berhasil kami tangkap pasti sudah kami bakar kalau hujan Allah turunkan, mungkin mereka akan mengatakan, jika saja hujan tidak turun, pasti Ibrahim sudah hangus kami bakar. Ini. Sekarang mereka mau bilang apa? Nabi Ibrahim sudah ditangkap. Api menyala berkobar-kobar. Dan ternyata api itu sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Mereka tidak punya alasan sebenarnya kecuali harus mengatakan pasti ada zat yang maha kuasa yang telah melindungi Ibrahim. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Kasir ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala baru menyatakan ya nar kuni bardan wa api jadilah kamu sekarang ini dingin maka berubahlah semua api di dunia ini menjadi dingin ya mungkin ibu-ibu yang di dapur itu sempat kaget itu ya kunan jadi teis sana sana semua api tapi ketika firman Allah dilanjutkan wasalaman ala Ibrahim nah, maka berubah lagi semua api di dunia itu menjadi panas kembali pada hukum asalnya api kecuali api yang memang disiapkan untuk membakar diri Nabi Ibrahim sekarang mari kita undang sekian cendikiawan dari berbagai disiplin ilmu. Lalu mari kita diskusikan, mungkinkah api yang panas itu bisa menjadi dingin? Saya yakin semua akal manusia akan mengatakan, bagaimana mungkin? Mustahil. Bukan api kalau yang, yang dingin itu. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Lalu apa yang perlu kita cemaskan dalam hidup ini? Tidak ada. Bagi kita sebagai seorang mukmin, tidak ada alasan sama sekali kita untuk pesimis. Tidak ada alasan sama sekali apalagi untuk apatis itu. Segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, pasti bisa kita capai jika Allah mengizinkan dan meridai. Tapi bagi kita yang penting bukan hanya sekedar izin Allah, Orang kafir pun banyak yang berhasil dalam tanda kutip dengan izin Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara sekian sifatnya itu dia adalah Ar-Rahman rahim Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini dua dua sifat yang terkesan seperti sama tapi sebenarnya maknanya cukup berbeda, cukup jauh berbeda. Ar-Rahman pengasih ini dekat kepada sifat Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta ini, bukan hanya Tuhan manusia. Tuhannya binatang, Tuhannya tumbuh tumbuh Tuhan seluruh alam semesta ini. Dia juga adalah Robnya semua manusia, bukan hanya Robnya orang mukmin saja, tapi juga Robnya orang-orang kafir. Karena dia adalah Rabbul Alamin, maka dia Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Siapapun yang mau berusaha mencari sebab di dunia ini, dia akan memperoleh hasil dari usahanya, terlepas dia itu mukmin atau kafir. Tetapi tentu pemberian Allah kepada orang mukmin dan kafir, kalau orang mukmin hanya sebatas orang-orang kafir hanya sebatas mendapat rahman Allah, kalau orang mukmin itu rahman dan rahim, dikasih dan disayang. Bapak bisa bisa bisa nggak Pak mengasihi setiap wanita? Bisa. Seorang suami bisa saja dia mengasihi setiap wanita kan? Setiap seorang istri bisa saja mengasihi setiap laki-laki. Asal ada orang fakir miskin misalnya wanita kasih kan masih itu. Jadi sifat pengasih itu umum dia. Tapi kalau sayang lain. Mungkin seorang suami dia bisa pengasih pada setiap wanita, tetapi hanya sayang pada istrinya seorang. Gitu. Jadi Allah maha pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih Tetapi maha penyayang hanya kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang soleh. Yang patut disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita bukan hanya saja mengharapkan sifat pengasih Allah yang kita harapkan Allah mengasihi kita dan memberkahinya dengan sifat sayangnya dengan sifat rahimnya dalam contoh kehidupan manusia saja rasa-rasanya sulit kita ya bisa menikmati satu pemberian seseorang yang tidak diberkahi gitu. tidak ikhlas gitu Tapi walaupun jumlahnya sangat banyak. Tapi sebaliknya walaupun tidak jumlahnya tidak cukup banyak gitu kan. Tapi pemberian yang betul-betul diberikan pada kita dengan ikhlas itu itu akan jauh lebih bisa kita nikmati. Gitu. Atau mungkin contoh lebih ekstrimnya ginilah. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang di belakang Suatu ketika misalnya suami memberi uang 5 juta gitu. Dengan penuh kasih sayang, dengan nada lembut dan sebagainya. Silahkan Bu ini ada uang hasil tabungan saya sekian bulan gitu. Kalau ibu mau belanja gitu. saya 5 juta gitu. Saya kira ibu bisa menikmati bandingkan dengan ibu sekarang mendapat uang dari suami 5 miliar. Tapi baru dibanting, baru kasar gitu kan, baru dibentak-bentak, dihina dan sebagainya. teh, dahar, keringnya lebok, sing utah, wah segala macam itu. Sekarang <clears throat> ah, jujur saja pula, ibu pilih yang mana? <clears throat> Milih 5 juta tapi di dengan ikhlas itu atau mending milih 5 miliar baru dibentak-bentak dihina-hina seperti itu <laughs> Anggar eno eh, milih 5 miliar 5 miliar tidak naon cina dibentak paling nyeri hati sakedeung mungkin saya yang salah memberi contoh terlalu jauh ke dana. 5 juta dengan 5 juta 500 lah. Oh, pilih mana gitu. <laughs> Oh. Jadi akan lain kalau dalam kehidupan kita manusia seperti itu, apalagi pemberian Allah. Gitu. Kita tidak berharap Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberi tanpa memberkahi. Yang kita harapkan itu kalau Allah memberikan kepada kita jalan keluar kun fayakunnya itu dengan sifat Ar-Rahim Allah dengan berkah Allah, dengan ridha Allah. Sehingga kita bisa menikmatinya tidak hanya sebatas dalam kehidupan di dunia, tapi kenikmatan yang bisa kita harapkan sampai di yaumil akhir nanti. Artinya kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup di dunia ini jalan untuk kita mencapai kenikmatan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Karena itu kita tidak akan pernah mungkin dalam hidup ini berusaha yang tidak dihalalkan oleh Allah. Saya ingin kaya dan saya bisa kaya. Tapi persoalannya apakah saya itu bisa kaya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Tidak diridhoi Allah pun bisa saya kaya. Dengan sifat rahman Allah. Banyak orang yang koruptor dan sebagainya kaya. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu. Itu seorang mukmin. Saya tidak hanya sekedar ingin diberi oleh Allah, tapi ingin juga Allah memberkahi ketika Allah memberikan itu kepada saya. Dengan cara apa saya bisa memperoleh jabatan? Dengan menghalalkan segala macam cara. Saya dapatkan bisa jabatan itu. Tapi apakah mungkin Allah memberkahi saya? Ini ini prinsip yang sangat ini sekali bagi setiap orang mukmin. Sangat mendasar betul. Berangkat dari prinsip tadi bahwa kita manusia ini adalah la haula wala quwata illa billahil azim bahwa yang bisa kita lakukan ini hanyalah sebatas ikhtiar dan usaha bahwa yang menentukan hasil itu hanyalah Allah. Mungkin berangkat dari sinilah. Kenapa mungkin boleh bisa dipastikan tidak ada seorang mukmin yang tidak pernah berdoa dalam hidupnya. Sehingga usaha dan doa ini adalah dua dua yang selalu berpasangan itu. Berusaha dan berdoa. Itu sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Sebab sadar betul dia bahwa yang akan menentukan nanti berhasil dan tidaknya dan plus berkah tadi adalah usaha dan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya yakin tidak ada seorang muslim yang dalam hidupnya tidak pernah berdoa. Kalaupun ada muslim yang mungkin karena ahli maksiat sehingga malu, dia mungkin <laughs> kalau berdoa juga atau dia sudah keburu yakin doanya nggak akan dikabul, ya paling tidak mungkin dia akan datang kepada seseorang yang dianggap soleh untuk minta dipangadoakan. Dia punya keyakinan itu. Masalah yang mungkin muncul adalah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> menyatakan bahwa atau di dalam ayat Al-Quran pun banyak seperti firman Allah Uduni astajib lakum Berdoalah kalian padaku pasti saya akan kabulkan doa kalian ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil mengingkari janjinya. Kalau manusia ingkar janji itu rasanya ya mesti aneh lah gitu ya. Malah sekarang di zaman seperti sekarang ini mencari yang tidak ingkar janji ini yang amanah itu menjadi mah, menjadi sangat sulit gitu ya. Walaupun ada dan insya Allah masih banyak lah terutama di Telkom. Amin. Ya meren gitu lah. <laughs> ya itulah mudah-mudahan jadi doa. Gitu. Ada paling tidak kalau saya boleh simpulkan tiga kemungkinan ya. Doa itu kenapa tidak terkabul? Paling tidak tidak terkabul menurut kita manusia. Kemungkinan yang pertama memang belum, memang belum dikabulkan oleh Allah doa orang itu. Walaupun dia seorang yang mukmin yang mungkin soleh. Tapi Allah memang belum mau mengabulkan doa orang itu karena memang Allah sedang menunda pengabulan doa tersebut untuk menguji keimanan dia, kesabaran dia di dalam memenuhi apa yang diharapkan. Ya. Seperti kita maklumi bersama bahwa dalam Al-Quran Allah juga berulang-ulang menyatakan di antaranya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 bahwa seorang mukmin hidupnya akan penuh dengan ujian dan cobaan. Hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Jadi begitu kita menyatakan diri aman tu billah, kita menyatakan diri sebagai seorang yang beriman dan siap hidup di jalan yang diridha Allah, maka bersiap-siaplah untuk menerima ujian. Salah satu bentuk ujian itu misalnya susahnya kita mencapai apa yang kita inginkan atau belum berhasilnya terus atau belum terkabulnya terus doa-doa kita itu mungkin dalam bentuk ujian saya kadang-kadang di, di sisi ini yang kadang-kadang rancu ya dan sangat berbahaya ini untuk keimanan nih orang lalu mengukur-ngukur loh kok orang-orang yang yang kafir itu malah kehidupannya terkesan lebih mudah gitu ya Malah yang kita lihat itu orang-orang mukmin itulah yang <laughs> hidupnya itu seperti penuh dengan musibah, ujian, cobaan. Ya. ya. saya sering mengatakan ya kalau orang kafir apa yang mau diuji oleh Allah? Pantas saja jalan mereka itu mulus-mulus dalam kekufurannya untuk ukuran di dunia. Mereka mau diuji apanya? Orang kafir kok. Mau diuji tingkat kekafirannya. Nah, kafir nah mereka uji itu. Orang yang diuji itu orang yang beriman. Untuk diuji tingkat keimanannya. Betul dia itu beriman atau tidak. Fala ya'lamanallahu alladzina amanu Walayak la ya'lamannal Kan itu. Untuk Allah menguji apakah dia itu betul beriman ataukah dia dusta dalam pengakuan keimanannya. Yang diuji itu orang yang beriman. Seorang mahasiswa saja, dia baru bisa mengikuti ujian. Itu kalau dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Dan sudah memenuhi persyaratan seorang mahasiswa. Kita dulu kan merasakan Pak, waktu mahasiswa dulu. Bagaimana beratnya kita untuk menjadi seorang mahasiswa. Barulah kita bisa mengikuti ujian. Mikirin uang bayaran SPP, belum lagi harus belajar sampai larut malam, belum lagi ngerjain tugas dosen dan sebagainya, harus hadir kuliah minimal 80% kan seperti itu. Ya itu resiko. <laughs> Kalau kita mau lulus ya begitu. Lalu jangan terus kita banding-bandingkan dengan mereka yang pengangguran. Enak sih teman tidak pernah belajar, Tidak pernah ngerjain tugas dosen. Ya tidak tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Lalu apa yang mau diuji? Masa tiba-tiba ITB lalu membagikan soal ujian ke orang-orang di gelandangan yang di sana. So, adu ujian, adu ujian, ujian naon? Terdaftar gente. Malah kalau hidup kita itu sepi dari ujian, itu malah kita harus bertanya-tanya, ini saya ini terdaftar enggak sebagai orang yang beriman? Jangan-jangan kita ini enggak terdaftar sebagai orang yang beriman. Harus sedih malah kita itu kalau hidup kita tuh mulus gitu kan. Nah, kita sudah mungkin apa pandangan kita sudah lebih lebih duniawi gitu ya. Kadang-kadang kita menganggap orang yang orang yang soleh itu orang yang hidupnya itu sepi dari ujian itu. Aduh, ya orang itu luar biasa soleh, hidupnya tenang, mas nggak ada masalah di rumah tangga, gak punya problem ini. Mungkin bisa, mungkin karena sudah nggak perlu diuji lagi dia. Tapi bisa juga karena tidak terdaftar sebenarnya. Wah, kalau kita lihat kehidupan para nabi, para sahabat gitu, khulafaur rasidin ya para ya orang-orang yang dikenal sejarah sebagai orang-orang soleh, mana hidupnya itu yang sepi dari ujian dan cobaan? Wah, lihat kehidupan para nabi Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Adakah seorang nabi yang sepi dari ujian dan cobaan? Malah kadang-kadang kalau saya baca sejarah kehidupan beliau-beliau itu ya. Subhanallah. Mungkin kita manusia biasanya nggak akan sanggup menghadapi ujian seperti itu. Padahal mereka ini nabi, kurang apa itu? Rasul ya. Siapa lagi manusia paling dekat dengan Allah kecuali mereka itu? Hidupnya seperti itu. Jadi bisa saja memang doa itu menurut kita tidak terkabul, memang belum, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menguji, betulkah kita itu lebih mencintai Allah di, daripada cinta kita kepada yang kita inginkan itu dalam doa itu? Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Sebenarnya boleh jadi kita saja beranggapan bahwa doa kita itu belum dikabul. Pada sesungguhnya oleh Allah sudah dikabul. Nah itu dengan dengan Allah memberikan ya gimana? Jadi Allah sudah mengabulkan doa kita dengan tidak mengabulkan doa kita. Ikumaha jadi nak. Kita menganggap doa kita belum dikabul oleh Allah. Padahal sesungguhnya Allah sudah mengabulkan doa kita dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Tidak memenuhi keinginan kita dalam doa itu. Jadi kita misalnya seorang misalnya berdoa minta kaya. Dikabulkan oleh Allah dengan dibuat dia semakin miskin. Atau paling tidak masih tetap miskin lah gitu. Orang itu menganggap doa saya belum dikabul. Kata Allah sudah. Sebab di dalam mengabulkan doa seorang hambanya yang saleh, Allah melihat kemaslahatan dari doa dia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 11 Allah mengingatkan, terkadang manusia berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang kalau dikabulkan celaka dia. Wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair wa kana al insanu adula. Terkadang manusia kata Allah berdoa kepada sesuatu kepada Allah sesuatu yang apabila dikabulkan celaka dia. Seorang berdoa minta kaya. Di saat dia miskin. Tentu saja karena dia seorang yang soleh, dia berdoa minta kaya itu agar dia bisa lebih soleh lagi. Dengan kekayaannya itu. Dia bisa banyak beramal dan lain sebagainya. Tapi Allah kan yang maha tahu, betulkah kalau dia menjadi orang kaya itu dia akan menjadi tambah soleh? Bukankah tidak sedikit manusia yang begitu kaya malah jadi kufur kepada Allah? Nah, dicontohkanlah oleh oleh Allah dalam Al-Quran misalnya kasus korun. Di zaman Nabi ada kasus seorang sahabat Salabah kan ini, Yang akhirnya jadi kufur kepada Allah itu. Padahal dulunya dia seorang yang sangat soleh. Jadi tidak semua yang diminta oleh manusia itu akan bermaslahat bagi manusia itu. Seorang berdoa minta berusaha dan berdoa agar dia bisa memperoleh suatu jabatan itu kan. Oleh Allah tidak dikabulkan. Lalu dia mengatakan Allah artinya ah, tidak dipenuhi keinginan dia untuk punya jabatan itu. Dia lalu mengatakan doa saya tidak terkabul. Padahal mungkin sudah dikabul oleh Allah dengan tidak diberi keinginan dia untuk punya jabatan itu. Karena Allah maha tahu kalau dia punya jabatan justru jabatan itu yang akan membawa dia masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak sedikit mereka yang mungkin semakin banyak berbuat maksiat di dunia ini karena jabatannya itu. Ada orang yang semakin soleh kan, semakin kaya semakin soleh ada mungkin kan. Ada juga yang semakin miskin semakin kufur ayah gitu. Jadi memang hanya Allah yang maha tahu apa yang apa yang paling maslahat untuk kita. Saya kadang-kadang gini hadirin ya. Ada orang berdoa gitu ya. Kenapa Allah belum mengabulkan saja doa saya? Padahal saya itu sudah sekian tahun berdoa minta keturunan. Karena mungkin Allah sudah mengabulkan dengan tidak memberi Anda keturunan. Nah, kenapa? apa Anda jamin bahwa keturunan itu akan membahagiakan Anda dunia akhirat? Kita nggak tahu. Bukankah ada kisah kisah di dalam Quran surat Al-Kahfi itu antara Nabi Musa dengan seorang hamba Allah saleh yang dalam sebagian tafsir disebut Hidir yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pengetahuannya melebihi melebihi pengetahuan seorang nabi karena bisa mengetahui yang akan terjadi oleh karena pemberian dari Allah ya kan dibukakan tabir oleh Allah seperti itu ada seorang anak lalu disembelih kan itu yang Nabi Musa bertanya kenapa anda sembelih anak ini kalau dibiarkan tumbuh sampai dewasa dia akan berjuang untuk mengkafirkan orang tuanya yang soleh itu kehadiran anak belum tentu menjadi rahmat Ini bagi kita sebagai seorang mukmin itu tidak ada yang baik dalam hidup ini kecuali yang baik menurut Allah. Bukan baik menurut perasaan kita. Bukan baik menurut akal kita. Baik menurut sejuta akal manusia belum tentu baik menurut Allah yang maha tahu. Nah, saya pernah menyampaikan ini lalu orang berkomentar gini, hari itu jadi bingung atau ke orang karena doa itu jadi sin salah. Kadang sekarang berdoa minta kaya, malah mun salah di Dikabulkan silakan kita. Berdoa minta jabatan, berdoa minta pasangan hidup, sin salah di. Maka kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya selalu doa yang terbaik itu adalah doa yang dicontohkan oleh Quran dan Sunnah. Itu jelas ya. Karena dari sifatnya lebih banyak umum itu kalau doa-doa itu. Jadi kalau doanya sudah mulai pribadi-pribadi kita gitu. Nah, itu doa yang terbaik adalah doa model istikharah. Jadi jangan kita paksakan keinginan kita gitu. Silakan kita kemukakan kepada Allah yang menjadi keinginan kita, itu hak kita. Tapi jangan paksakan itu, jangan ngotot gitu. Misalnya gini, ya Allah saya tuh ingin kaya gitu. Ya silakan. Ingin kaya saya tuh Allah. Ada kurasaan masa mending benghar Allah tibatan miskin itu. Tapi andai kata menurut engkau yang maha tahu seandainya saya itu kaya, maka hancurlah kehidupan dunia dan akhirat saya. Bahkan mungkin saya nauzubillah menjadi orang yang kufur kepadamu, ya Allah. Jangan ya Allah, jangan berikan kekayaan itu kepada saya. Biarkan saja saya miskin, Allah. Asal ulah miskin ya Allah gitu. Pina nawar menang menang nawar dah memang lagi gitu. Yang penting mah ya saya juga dari dulu nggak pernah cita-cita ingin kaya gitu ya. Paling pun kalau ada cita-cita asal asal cukup aja lah. Pas-pasan gitu hidup. Jadi Kapan mau beli rumah? Ada uang pas untuk membeli rumah. Ya, pas ya gitu kita. Yang beli mobil, ya pas ke kan beli mobil. Yang beli non pas, gitu, gitu lah pas-pasan <laughs> itu. Jadi jangan paksakan itu. Saya ingin punya jabatan ini rasanya saya bisa berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan dunia akhirat saya ya Allah. Tapi kalau seandainya engkau yang maha tahu justru dengan jabatan ini Hancurlah kehidupan saya dunia akhirat. Jangan ya Allah. Selalu kita menyerahkan biar Allah yang memilihkan yang terbaik untuk kita. Adalah hak kita untuk beranggapan itu baik. Tapi jangan paksakan itu. Begitu juga dalam memilih jodoh. Tapi saya kira yang di sini sudah bukan bukan kita lagi lah ini Imam Batur gitu itu anak-anak kita. Ya ada misalnya seorang wanita misalnya, ya Allah itu ya si Akang Allah sudah maganteng, kaya, soleh. Rasanya sayang kalau lepas benangku batur gitu Mudah Mudahkan bagi saya untuk bisa menjadikan dia pendamping hidup saya ya Allah. Silakan kita berdoa. Tapi di belakangnya itu itu tadi Andai kata si Akang yang menurut saya ini orang soleh, ya ganteng, ya kaya ini. Justru kalau menjadi suami saya akan hancurlah kehidupan dunia dan akhirat saya. Jauhkan si Akang ini dari kehidupan saya betapapun saya mencintainya ya Allah. Jauhkan si Akang ini dari kehidupan saya. Tapi berilah gantinya yang lebih baik. Nah ini jangan sampai lupa ini bagian akhirnya. Jangan nanti jauhkan si Akang dari kehidupan saya terus dijauhkan. ke Allah gantina ripuh. Itu kan kira-kira begitulah contoh doa istikharah itu ya. Nah, jadi ini saya kira yang yang kedua ya. Jadi yang kedua ini kemungkinan doa itu tidak terkabul menurut kita pertama karena itu adalah ujian keimanan. Yang kedua sebenarnya Allah sudah mengabulkan dengan cara tidak mengabulkan keinginan kita tapi diberikan oleh Allah justru yang lebih maslahat dan lebih menyelamatkan kita dunia akhirat. Kemungkinan yang ketiga Kenapa doa itu tidak terkabul? Memang oleh Allah tidak dikabul doa itu. Kenapa? Karena orang itu bukan orang yang pantas untuk dikabulkan doanya. Dia bukan orang yang memenuhi syarat untuk doanya dikabul. Gitu. Di Masjid Istiqomah ini saya masih ingat ini peristiwa sudah cukup lama, tapi saya masih selalu ingat itu ya. Ada majelis ibu-ibu ini tahun berapa lah ada seorang ibu bertanya begini kepada saya. Pak, mungkinkan, mungkinkah Allah itu mengingkari janjinya? <laughs> Langsung saya tanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan, Bu, kalau boleh saya menyarankan ibu segera istighfar untuk pertanyaan itu. Lalu beliau astagfirullahalazim. Ya. Bagaimana mungkin sampai terlintas dalam pikiran ibu kalau Allah tuh akan mengingkari janjinya itu. Mustahil itu. Dari dalam diri kita sebagai seorang mukmin itu sudah nggak boleh terlintas sama sekali itu. Kenapa saya bilang bu? Saya jadi penasaran gitu. Kenapa sih ibu sampai punya? Ya, saya pernah dengar katanya bahkan pernah membaca dalam Al-Quran itu ada firman Allah yang tadi udoni astajib lakum wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib dalam Al-Baqarah. Uji budak wa tadda da'an Al-Baqarah satu 86 ya. Berdoalah padaku pasti saya akan kabulkan kata Allah. Saya sudah tujuh tahun pak berdoa. Minta keturunan. Sampai sekarang. nggak dikabul-kabul oleh Allah. Saya nggak punya anak. Rumah tangga saya terancam. Karena ya Ya, mungkin masih ada orang ya yang ketidakhadiran anak itu bisa membuat rumah tangga ini jadi ikut ikut berantakan. Seolah-olah itu kesalahan satu pihak kan padahal tidak tidak harus begitulah, tapi udahlah biar itu. Saya katakan itu tadi, Bu, saya bilang ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin ibu masih sedang diuji keimanan. Tujuh tahun sudah pak ujian. Ini terlulus lulus. Ya. Ya itu kemungkinan pertama saya bilang bu. Kemungkinan yang kedua mungkin Allah sudah mengabulkan dengan tidak mengabulkan permintaan ibu. Apa ibu yakin? Saya bilang kalau punya anak ibu akan bahagia dunia akhirat itu masih ada kemungkinan itu. Nah, kemungkinan yang ketiga ini yang paling harus diwaspadai. Kalau yang kemungkinan pertama ujian, eh, hadapi ujian itu. Mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau sampai akhir hayat, dihadapi ujian itu. Kalau kemungkinan yang kedua, alhamdulillah. Kita hadapi juga kan. Kalau itu memang kemungkinan yang kedua, insya Allah yang harus lebih diwaspadai kalau kemungkinan yang ketiga memang ibu belum punya hak untuk di dikabul doanya oleh Allah. Siapa katanya berhak untuk doanya dikabul oleh Allah? Ini mudah-mudahan Allah mengizinkan kita di kesempatan berikutnya kita akan coba kupas itu ya. Paling tidak dalam ayat 186 itu kita temukan lima kriteria. Al-Baqarah 18 Ada lima kriteria yang Allah tentukan untuk seorang itu bisa dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah pada kesempatan lain lah kita bahas masalah lima kriteria itu. Yang satu hal yang mendasar di sini saya balik bertanya karena saya sedikit banyak kenal siapa ibu itu. Bu saya bilang ibu sudah keluarkan zakat dari harta ibu. Tiap tahun pak, tiap tahun saya keluarkan saya dua setengah kilo hmm, atau bu suksetin dua setengah kilo menjalankan ibu atau zakat fitrah orang-orang yang masuk kategori miskin saja wajib mengeluarkan mungkin yang tidak bisa mengeluarkan itu yang fakir itu oh di kita sudah kacau itu di kita ini sudah penanganan zakat fitrah ini sudah kacau itu. banyak yang harusnya mengeluarkan zakat fitrah malah menerima lebih banyak lagi yang mengeluarkan dan juga menerima. Dalam zakat fitrah itu. Ya. Mengeluarkan setengah kilo, menang 30 kilo. Karena mustahik. Penangan zakat fitrah ini sudah kacau itu saya lihat. Itu. Ya. Dengan alasan hak amilin dan sebagainya. Sehingga terjadi dualisme itu ya. Ada orang yang berstatus ganda. Ya muzaki juga, ya mustahik juga. Ini saya sering mengkritisi ini ya, cuman ya Allah gimana ya? Kapan orang-orang miskin itu akan memperoleh haknya <laughs> itu? Yang saya maksud bu, saya bilang zakat mal. Hari zakat mal teh naon? Eh. Kalau zakat tahu saja belum, ya apalagi ngelaksanakan kan mungkin. Oh, saya bilang saya ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul setelah mengutip dua ayat dalam Al-Qur'an tentang seruan Allah pada orang yang beriman agar mereka hanya memakan yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shalihan. Lalu Rasulullah SAW mengungkapkan tentang kisah seorang laki-laki digambarkan dalam hadis itu as ashasa agbara rambutnya kusut pakaiannya kumal ini gambaran orang ini sudah luar biasa menderitanya sampai ngurus dirinya pun sudah tidak sanggup yutilus safar dia sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh nah itu berarti orang gak punya tempat tinggal nih. Jadi gambarannya memang sangat menderita betul laki-laki ini. Di tengah-tengah padang pasir, ya mudu ya dai hilas sama. Dia mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Seolah-olah dia tidak akan mau meninggalkan padang pasir itu sebelum Allah mengabulkan doa dia. Mati, matilah mungkin karena panas matahari. Dan memelas dia terus berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari penderitaan itu. Sehingga para sahabat itu berkomentar gitu yang menyaksikan Masa sih Allah nggak akan mau mengabulkan doa hambanya ini? Ketika berita ini sampai kepada Rasul, Rasul mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa hambanya ini? Kenapa tidak Rasulullah? Dulu orang ini hidup dalam kecukupan sebelum nasibnya seperti ini. Dia dulu hidup dalam kecukupan. Cuman sayang dia peroleh hartanya itu dengan cara yang tidak halal. Sehingga wamat amu haram, wamas rabu haram, wamal basu haram, wawuzia bil haram. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia beli, dia beli semua dengan uang hasil yang haram. Sehingga dia dikenyangkan, dihidupkan dari uang hasil yang haram. Kalau hidupnya sudah bergelimang dengan yang haram-haram seperti itu, panna yustajabulahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa dia? Lalu si ibu itu mengatakan, apa hubungannya pertanyaan saya dengan hadis itu? Bu, saya bilang dalam Islam kalau harta seseorang itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul menurut sebagian ulama yang berpendapat dalam zakat mal juga harus ada haulnya itu. Maka dua setengah persen kalau dalam zakat mal kalau pertanian lima atau sepuluh persen itu sudah bukan milik ibu lagi tapi milik delapan golongan manusia yang ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 diantaranya milik fakir dan miskin jadi kalau ibu tidak keluarkan zakat dari harta ibu berarti ibu akan memakan hak milik delapan golongan itu dia hak milik fakir miskin jadi yang ibu makan itu adalah hak milik orang lain Bedanya dengan mencuri apa? Bedanya dengan korupsi apa? Itu kan sama memakan hak hak batur. Hanya bedanya yang satu dengan mencuri, yang satu dengan tidak memberikan haknya. Lalu ibu makan itu, yang dua setengah persen itu, ibu makan dengan suami, dengan anak-anak, maka tumbuhlah darah dan daging kita dari hasil yang haram. Ibu belikan mungkin menjadi pakaian anak-anak. Harusnya pakaian itu dipakai oleh anak-anak fakir miskin itu. Nah kalau sudah hidup bergelimang dengan haram yang seperti itu. Bahkan sudah tumbuh menjadi darah dan daging kita. Fa'ana yustajabulahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yukbalu illa yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Dia tidak akan pernah menerima dari hambanya kecuali yang baik lagi. Karena itu, dikala kita mau menghadap Allah, zat yang maha baik, kita harus dalam posisi yang baik. Yang maha suci, paling tidak kita sudah dalam keadaan suci. Maka untuk sholat pun Ya kita nggak bisa dalam keadaan tidak baik. Gitu. Kalau gara-gara hitut saja, hitut, udah jam satu, tiga menit saja pak, ya tiga menit. Kalau gara-gara kita hitut saja, terpaksa kita harus wudhu dulu baru bisa menghadap Allah. Kita paksakan saja terus kita sholat setelah itu tidak mau diterima. Setelah BAB, misalnya BAK. Kalau hanya seorang wanita gara-gara sedang kedatangan tamu terhormat, lalu dia akhirnya tidak dibenarkan sholat, tidak dibenarkan tawaf di sekitar Ka'bah, tidak dibenarkan melaksanakan saum, padahal itu sesuatu yang mutlak Allah ciptakan secara fitrah, wanita akan mengalami hal itu. Apa salah dia? Gak ada. Kalau gara-gara air liur anjing yang nempel di badan kita, di baju kita, maka terpaksa harus kita bersihkan dulu. Tujuh kali kita cuci salah satunya dengan tanah. Di badan kita misalnya. Barulah kita bisa menghadap Allah. Kita paksakan sekarang. Kita bawa najis itu dalam sholat. Padahal kita mampu mengatasinya terlebih dahulu. Pasti sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau hanya sekedar kentut, misalnya buang air kecil, buang air besar, najis air liur anjing telah menghalangi kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana kalau yang najis itu sudah menjadi darah dan daging seseorang karena yang dia makan, yang dia minum itu adalah harta haram? Jadi yang mungkin Kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang dilalaikan orang itu seolah-olah ya urusan sholat sholat, urusan usaha ini usaha lah. Oh, ya haram, tinggal kita bertobat dan sebagainya dan seterusnya. Nanti yang dosa bisa diimbangi oleh ibadah kita. Bisa. Bayangkan darah daging kita sudah tumbuh. Ya kalau sekarang air, najis air liur anjing, gampang kita cuci, selesai. Jadi kalau yang najis itu sudah menjadi darah daging kita, kemana nyuci. Mencuci darah. Cuci darah meren masih mungkin ada daging. Cuci daging gitu, ganti dagingnya. Gitu. Nah, itu tidak ada yang bisa mensucikan itu lagi kecuali taubat nasuha. Jadi mestinya kata Rasulullah SAW laki-laki itu harusnya taubat dulu sampai betul-betul taubat nasuha sampai dia bersih lagi di hadapan Allah baru dia berdoa dalam keadaan seperti itu bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya inilah saya kira bapak-bapak dan uh, ibu-ibu uh, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mengapa sebuah doa itu tidak terkabul kan itu paling tidak ada tiga itu itu jadi bahan introspeksi kita karena kita yakin doa kemahakuasaan Allah lah yang akan menentukan hasil dan dari segala usaha dan ikhtiar kita gitu. Kita ingin betul Allah menunjukkan kemahakuasaannya untuk untuk keberhasilan kita hidup bahagia dunia dan akhirat itu dengan kita terus menjalani hidup di jalan yang diri Allah dan ya dari tiga hal itu mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang selalu dipilihkan sesuatu yang terbaik oleh Allah karena kita sudah berusaha berjuang untuk menjadi hamba-hambanya yang patut untuk dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan mencoba membahas tentang kriteria lima kriteria yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 186 untuk terkabulnya doa seseorang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak sempat ketemu sebelum Ramadan, saya ucapkan tentunya selamat melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Bila fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.